bocah cilik diulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai dadi kiai Urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian Uripisan pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek selawatan. Sing banter salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah salat salamullah ala yasin habibillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salat Salamullah ala Yasin Salatullah Salamullah ala Toha Rasul Woi kok emosi ngopo? Sampe lah mesake. Ditabuhi ape-ape lo nesu. Tabuhi ape-ape. I think the, the, the leg <laughs> away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sonmu kurang banter. Apa diwalik kowe ngaji aku ngeson ning kono ora apa Cek cek cek bengung iki tukang sone gaya kok ora gelem mudhun saka mobil gaya cek cek Dumateng ngarsanipun para rawuh kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al Manar ingkang mapan wonten Jatirejo Sendangati Melati Sleman ingkang rawuh wonten acara menyambut peringatan Isra Mi'raj jane mboten usah nganggu acara menyambut niki sing bener niku haflah rojabiah sepanjang bulan rojab menikau peringatan Isra Mi'raj karena Isra Mi'raj itu bukan seperti bulan Ramadan jadi bahasanya bukan penyambutan maklum paling sing wawan Dumateng ngarsanipun para kiai ingkang kula dini takmir masjid ingkang kula hormati para pejabat ingkang sampun rawuh demikian juga jajaran TNI Polri wabil khusus tukang son kula pun pesen jauh hari lak pengajian golek son sing apik malah bengung kaya wong kopoan Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten dalu menikah Kulau panjenengan sami Saget Ngerawi pengawasan dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 124 ribu nabi mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada para nabi adalah mukjizat peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, setiap nabi yang diutus oleh Allah itu pasti ada mukjizatnya. Setiap wali yang diutus oleh Allah pasti ada karomahnya. Setiap orang Islam yang ada di muka bumi pasti ada maunahnya. Dan setiap dukun pasti ada sihirnya. Jadi lak niteni bedone sihir karo karomah kalih mukjizat niku gampang. Mukjizat karomah maunah niku raiso dipamer deh. Mukjizat karomah maunah itu hanya terjadi ketika kepepet mukjizat karomah maunah itu tidak bisa didemonstrasikan. Tegese lak jenengan nonton ning TV kaya limbat niku kelas mboten karomah tapi niku sihir. Jenengan delok wong ning ngarepe wong debus di sogok gulune nganggo golok ora apa-apa padahal mlebu ning gulu niku cetha sihir. Kalau karomah mukjizat maunah nyuwun sewu itu hanya datang ketika kemudian kondisi membutuhkan. Wau dalu kula contohke teng haule Maulana Maghribi. Contoh, Nabi Musa kepepet dikejar kali Fir'aun, ketemu laut. pilihannya mung Terus nyemplung laut, balik dipangan kali Fir'aun. Kepepet wis reso teng pundi-pundi. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, gebuk tidak di dalam. Itu terjadi ketika kepepet dan hanya sekali. Tegese napa? Ora kok saben ketemu kali banjir digebuk no mboten. Kali ini banjir digebuk ah mboten. Nabi Muhammad kondur perang, sahabat kehausan, tidak ada air untuk mereka minum. Allah memberikan mukjizat nopo dari jari jemarinya keluar air. Begitu kehausan sahabat dipanggil, ayo Rene ngombe siji-siji. Itu hanya terjadi sekali tok. Ora kok saiki umpamane ana kiai gaya, ning ngarepe ana degan, ning burine ana galon, wong diceluk siji-siji, rene cangkemmu nyoh, niku mboten. Mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada para nabi adalah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lak cara banser nika Gus enten sing latihan kekebalan nopo niko sihir niko mboten sihir tapi niko ilmu hikmah tapi bocah-bocah laskar Jogja ora usah sing model-model ngono kuwi ora usah takon bah mbok kula disuwuk men kebal carane piye diuntali gotri ora usah kula matur yen nguntal gotri kuwi iso gawe kebal mbok sekalian diuntal sak peleke sak niki sing paling ngampuh niku mboten wong kebal Demikian juga mukjizat-mukjizat yang lain itu hanya terjadi sekali dalam dalam keadaan kepepet. Jadi orang kok setiap saat dinggo mboten. Demikian juga dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa latar belakangnya? Sesaat sebelum terjadi Isra Mi'raj, langit dan bumi itu saling berdebat. Ada komunikasi antara langit dan bumi. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, sesuatu yang dianugerahkan kepada kita itu biasa komunikasi antara satu dan yang lainnya. Langit dan bumi, jodoh dan ajal, itu semua saling berdiskusi. Jadi nyuwun sewu, sing diskusi niku napa mawon sing jadi anugerah menungso niku jo omong-omongan. Contone ajal kali jodoh. Ajal kali jodoh niku jauh cemburu-cemburunan. Ajal ngomong kali jodoh. Jodoh aku ngiri karo awakmu. Ngopo? Kabeh wong mikir ke awakmu orang ana sing mikir aku. Kata Ajal. Ajal mengatakan, padahal tekomu kuwi urung mesti, tekoku mesti. Tapi banyak orang mengharapkan jodoh tapi melupakan ajal. Padahal datangnya ajal itu bisa lebih dahulu daripada jodoh, beriringan dengan jodoh atau setelah jodoh. Tapi semua orang ngarep ke awakmu ora tahu ngarep-ngarep aku kata ajal. Apa jawaban jodoh? Aku jani yo ya isin. Ngopo kabeh wong mung mikir awakku ratau mikir awakmu. Milon jenengan persani, saben wong niku mikir jodone tapi ratau mikir patine. Langit dan bumi mereka dialog. Bumi mengatakan kepada langit, "Eh, langit, kowe karo aku ki apik aku." Kowe ngapa ngomong ngono? Karena di dalam bumi banyak negara, banyak lautan, banyak hutan, banyak pegunungan dan lain sebagainya. Apa jawaban langit? Aku yang duwe. Aku duwe matahari, aku duwe bulan, aku duwe bintang, aku duwe ars dan lain sebagainya. Bumi ngomong, api aku, aku ono masjidil haram. Orang yang sholat di dalamnya lebih utama dibandingkan masjid yang lainnya seratus ribu kali. Wong sholat ning masjidil haram peng pisan podo karo salat peng satu sewu teng almanar milon jenengan rasa kaget kok onowong wong jetis harjo bener jetis harjo gih. Napa Bu kere salah Milon jenengan rasa kaget kok onowong wong jati rejo mulih umroh mulih haji malah ratau jumatan soalnya nopo tabungan sih okeh okay. Apa jawaban langit? Kowe duwe Masjidil Haram, aku duwe Baitul Makmur. Baitul Makmur itu tempat sholatnya para nabi yang telah kembali kepada Allah. Tempat sujudnya para malaikat yang ada di langit. Ini merupakan Ka'bahnya langit namanya Baitul Makmur. Akhirnya kemudian bumi ngomong nopo. Ampuh aku. Lah kok ngono? Aku duwe menungso sing paling apik sak Siapa namanya? baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam langit langsung meneng kelakap entek aku kowe duwe Muhammad aku ra Muhammad akhirnya nopo singkat cerita langit matur karo Gusti Allah Gusti kulo cemburu kali bumi ngapa kowe cemburu karo bumi bumi wau ngomong duwe negara kata kulo ngomong duwe bintang dan bulan bumi ngomong duwe majidil Haram kulo matur duwe Baitul Makmur tapi begitu bumi ngomong duwe Muhammad, kula nyerah. Mergo langit orang tahu tidak kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nyuwun saya dengan ini umpama neng donya iki belas randuwe nopo-nopo randuwe ran duwe omah, ran bondo, randuwe bocu. bojo. Tapi jenengan luwih mulio daripada langit. Soalnya nopo Bumi nih jenengan tahu tidak kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nopo saya napa? karap mau apa we Ngit langit. Kula pengen Kanjeng Nabi mang beto teng langit supaya napa? Langit niki syafaat syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Mendengar permintaan langit, Allah memanggil malaikat Jibril. Bril, nggih Gusti, malam ini kamu tidak usah mengucapkan tasbih kepadaku. Israel, malam ini kamu tidak usah mengambil nyawa siapapun. Jadi ada satu malam di mana malam itu malaikat Israel pensiun orang nyabut nyawa. Kapan? Peristiwa itu terjadi ketika Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi ibu-ibu rejo bapak-bapak ngersake pengen ngerti kapan wong kuwi mati, kapan wong kuwi urip lahir, mang takon kalih kula. Kula ngerti ilmune. Kula iso ndelok jenengan niku matine kapan, lahirnya kapan. Carane pripun? Mang maca selawat sing kathah, seso awan poso, sisuke mang mara ning kuburan. Mesti ketok kapan lahire, kapan matine. Yo, garek maca kijing to. Nama Wawan Benjo. Lahir 1977 mati 2018 bulan Mei sebulan meneh ketok niku akhirnya apa Allah mengatakan kepada Jibril Jibril Rasulullah SAW, tasbih Israel aja nyabut nyawa apa tulung petuan Muhammad mangkat ning langit carane pripun golek kendaraan mlebu ning swarga begitu mlebu teng swarga ternyata apa ada 40 ribu ekor buruk semua wajahnya tertulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh berebut, aku sing gendong Muhammad, aku sing ditumpai, aku wae sing jemput Muhammad. Tetapi ada seekor buruk yang menangis di pojokan surga. Kemudian Jibril bertanya kepada buruk ini, "Kowe ngopo nangis?" "Kulo andilau." "Apa kuwi?" "Antara dilema dan galau." Sudah 40 tahun saya mendengar nama Muhammad dan saya sangat rindu dengan Muhammad. Saya pengen ketemu dengan Muhammad. Wih bocah-bocah laskar tak kandani. Burok patang puluh tahun kangen ketemu karo Muhammad. Lah awakmu kangen mau ketemu karo Rabies. Iblisnya teko. Oh. rabies karo whisky nene wae lungguh ning kene karo whisky kene lungguh kene monggo katuran kiai Oke nih. Iki mike tiga cangkem, eh kualik cangkemnya tiga mik kuale, Alhamdulillah dulu menikah pengajiannya dipun rawi Mbah nek iblis kalih putune. nih engko. Saiki meneng dhisik. ngomong monggo saiki madang sik. Oh cangkemmu urung-urung aku ngaku ya urung kok madang dhisik. Ah, ayo mikir tiga besi ngape, Engko lak kurang bayar tak bayari ra apa-apa. Oh, nganti kaya gablek. Eh. Duwe. Menyek oh, babi karo aku ngawur gawe. Duwe, Bang. Ora tau ngenai aku kowe. Eh. Nyata kayak iki wae kowe. Wis dioplos kok iki. Matur nuwun. Iki nek kene iki gamble ya entuke yo mengi iki. Eh. Ya, butune iblis iki wae. Nggih, Mas Rabies kali Mas Vicky meneng dhisik kalau tak maturin, gue jatah mau gambleh tak ketik. Siap-siap nggih. Siap. Pripun kabarnya saya? Alhamdulillah sehat. Oh, sehat. Nih mas saking pundi? Saking gerio. Oh, ngendi kan saking sarkem. Wah, sok tumbak cucukan sampean Ya mau kula dia Mas panitia mungkin Mas Rabis badi rawuh tapi teng sarkem riyin. Wong kula nang sarkem mesti kabar-kabar tur ngambri jenengan. Oh, mantap. Eh, dapurmu. Eh, aku ketoke nang sarepku iki gleling sing nyambayari yo iki. Aku ora tau bayar kok. Ninggal KTP yo. Akhirnya napa Bapak Ibu rahimakumullah? Burak yang nangis niki wau diparani kali Jibril. Ya wis, mergo jaluk, mergo kowe ora ribut kaya kancamu kowe tak ajak metuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka nyuwun sewu jabatan itu sebaiknya tidak untuk diperebutkan tetapi penunjukan tidak boleh seseorang itu mengajukan diri sebagai pemimpin tapi nyatane Indonesia nuku rebutan kabeh mila sing bener niku cara mutasi di tubuh TNI Polri ngerti-ngerti TRI mudun. Teng, nyoh kue pindah rono, kue pindah rono, kue dadi iki, kue dadi iki. Coba kalau jabatan politik kabeh berebut. Kabeh berebut. Kamangka nyuwun sewu, jabatan itu tidak berlangsung lama. Paling pol dua periode sepuluh tahun niku mawon yen boten kecekel KPK. Ngerti KPK? Kanca SD. KPK nopo? KPK nopo? KPK konco SD ki apa? Eh? Oh, aku ngerti KPK konco SD ngerti, koncomu kopoen. <laughs> Eh. Cocok wae. Eh, Maka dijuk ki. Lah, matur nuwun. Nggih nyuwun sewu dalu menika sone ra dibosok menika nggih. Dipun maklumi. Wah, ngopo? Aku ngaku ning sakmene kok ini ku rencana gitu telas. Ora. <laughs> Jadi lah ono acara niku sing disugodegan mung loro. Siji kiai loro jadilan. jadilan ah, ah, iki. Nih mau jadi rej- ah. Eh salah. Iki kaya barongan iki rai palsu. Luweh merongos. Tapi wong kene lumrah lak seneng jadilan. Wong diundang pengajian ra mesti mangkat kakean sambat, tanggane nanggap jadilan ra diundang, mangkat. kok jadilan niku ngundang demit. Kok sing teko wong jati rejo. <laughs> Berarti wong jati rejo kaya demit. Anu, mboten mboten. Ya. Anu, Mila Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Kiai ini aku. muni. Lah yo iya, hitungannya rajin jelas kok. Iya. ya oleh emang kita nggak apa-apa. Mulai bulu bejo. Akhirnya napa? Burak yang ditunjuk ini kemudian menghantarkan malaikat Jibril alaihissalam mengantarkan malaikat Israel alaihissalam untuk menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama yang pengen saya sampaikan, Bapak Ibu rahimakumullah, begitu jenengan pun diakoni kali Gusti Allah umat Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah anugerah terbesar dan nikmat yang tidak bisa tergantikan. Apalagi dengan nikmat iman percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anda lihat Setan itu tidak mencuri mobilmu. Setan itu tidak mencuri hartamu. Setan itu tidak mencuri rumahmu. Tetapi setan senantiasa mengintai imanmu dan setan akan mencuri imanmu. Kenapa? Karena setan tahu harta berharga yang paling kamu miliki adalah iman. Milo mugo mugo Mas Rabies, Whisky dan semuanya orang kelangan iman. Tidak sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. ke Mas Rabies panjang umur. Amin. Jadi wong sak donya modar Rabies urip Dewi Amin. Aku mati, aku mati, aja dengar mendem sapa? Lah saiki mikir wis mati kok. Uh. Wer. Hei, mikir abis modar, hei. Ora jane iki sone iki bayaran kok sone iki. Aku lak wong wedok kae ndelok wong kok nganggo mic nek iso bedhek kuwi gadis apa rondo aku ngerti. Lah perlu. Lak gadis biasane ngene iki nyekel mic. kiting-kiting. Regane ngapa? Ayo regane durung tau nyekeli barang mentok. Lak rondo, lak rondo. Lak rondo mri. Cek. Ah. Ah. Wah, bisa karaoke lagi. Eh. Lak rondo. Lak rabies, lak rabies. Lak tuwa. Beda meneh. habis kewer kewer kamu muda Sallu ala Nabi Muhammad Dijawab Allahumma sallu alaih Sallu ala Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Eh, ini piye? Sallu alaih Ya aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh ayo mulih piye salah apa Sallu Nabi Muhammad. Eh, eh, eh. Akhirnya apa? Begitu Nabi Muhammad diangkat ke langit, ini hanya semata-mata berawal dari kecemburuan langit terhadap bumi. Mila gula panjenengan sami niki dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah nikmat terbesar yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena banyak orang yang lahir di muka bumi tetapi tidak terlahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama pengen saya sampaikan kepada para hadirin sekalian, tambahkanlah terus bertambah cinta kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan di dalam hadis, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jenengan tindak meriki wau mergo tresno Kanjeng Nabi. Jenengan percaya kali Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. sesu Sesuk Allah, jenengan teng swarga bareng Kanjeng Nabi Muhammad. Amin. Wong rejo tak dongake mlebu surga kabeh. Amin. Mangkat bar pengajian. Amin. Jenengan tindak teng meriki mergo tresno kali para kiai yang merupakan ahli waris para nabi. Insya Allah senajan hari ini anda tidak punya keturunan kiai, tak ke mugo-mugo anak muda di kiai. Amin. Senajan toran dua keturunan kiai dongak ke mugo-mugo minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai ini kulo HP daripada kiai mambu. Amin. Jadi mohon maaf Begitu kita jadi umat Muhammad, disitulah Allah mengatakan kepada kita, Kuntum khaira ummah. Semua yang hadir ini adalah merupakan umat terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? umat ini lebih baik daripada umatnya Nabi Ibrahim. Lebih utama dibandingkan umatnya Nabi Musa. Bahkan lebih utama dibandingkan umat-umat Nabi yang lain. Kenapa? Karena kita di bawah bendera kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan kanjeng Nabi Muhammad itu sebagai apa? Khairil bariyah nadroh ilaiha. Menungso sing paling nyenengke dan paling enak untuk dipandang adalah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kawan-kawan apa selalu saya sampaikan Satu amalan yang pasti diterima oleh Allah Bahkan tanpa wudhu Dimanapun dalam keadaan apapun Itu adalah pembacaan sholawat Teman-teman Laskar Jogja Yang barangkali aktivitasnya banyak di jalan Satu amalan yang pasti akan menyelamatkanmu Dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Amalan pembacaan sholawat maka semakin banyak kita membaca solawat, disitulah kerinduan memuncak kita kepada Muhammad maka saat itu pula Allah akan memberikan ridhonya kepada kita. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Mas Rabies, eh, gue jadi santriku, oke oke mau cowok solawat. Dadal gue nembung Jawa iso, ngidung koyosuk Sukmawati iso. Saya kita tes gue solawat iso opo ora. Dal. Dalu menika kula panjenengan sami mirsani sarang-sarang cangkeme rabies selawatan. Niki kula Apa? Asline <laughs> aku kita takon kowe kok malah kowe takon aku. Lah sadurunge kula niku yes kowe selawat. Saurung aku selawatan aku tak takon. Rupamu kaya ngene kok anakmu bagus sak janjane anake sapa sih wis ki kuwi ayo. Kok sampean bingung mau kula dhewe brunek kok. Ini gawe lak ya kowe. Wah, ngomong sapa. Wis dadi aku. Aku ku biyen hasilnya kawin suntek kok. Pacake sapi. Anak-anakku sedulur kene karo piyayi sing do rawuh iki ora do percaya. Ah. Lah iya wong bapak rupane kaya ngene kok anake bagus men. Ah ngene kaya gumul kok dadi aku piye lho. Dadi aku turu sing mbok. Sing apa mbokmu ya jenis kok. Mbokne yo ya jenis Jal. sakit napa mboten selawatan? Selawatan. Jajal. Enggak kicapi monggo. Selanjutnya kita dengarkan penampilan Rabies dengan solawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, ya, ayo, ayo. Solawat Kedang wes ngomong wae. Selawate ndang muni. Ambok monggo. Sing kowe. Kuse iki gak kowe kok. Kuse iki mulane aku mau takon. Asline jenengan sakit nopo mboten? Aku. Nggih, nek kira iso medun. Waduh. apa? eh eh. aku ki ngaji 15 tahun. Baru iki diusir karo wong kender baru iki aku. Ya, ya Inilah tanda cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kawan-kawan laskar, kawan-kawan BSC tanya sama Abah, Bah, apa amalan yang paling gampang dan pasti diterima oleh Allah adalah solawat. Karena apa? Salah satu hikmah terbesar ketika Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam Isra Mi'raj adalah di situ diperintahkan kepada kita. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Allah, Allah mengatakan kepada Muhammad, "Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa Itu adalah salamnya Allah kepada Nabi Muhammad. Subhanallah. Orang bertanya-tanya, kenapa kok Allah itu sangat kagum dengan Muhammad? Karena Allah begitu takjub dengan ciptaannya berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padha karo rabies ngiling anake si Rizki. Begitu anake lahir, ya Allah kok anakku bagus men padahal kamangka cangkemku merongos umpamane. Ini lebih dari itu. Allah takjub dengan ciptaannya berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu kanjeng Nabi Muhammad hadir, Allah mengatakan apa? Assalamu alayka, keselamatan bagimu ayuhan nabi wa rahmatullahi wa Keberkahan keselamatan untukmu wahai Muhammad. Dan hebatnya Muhammad apa, Kang? Muhammad menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Tuhan, keselamatan tidak hanya untukku tapi juga untuk umatku termasuk tiang jati rejo niko ya Allah kaya ngono ramo amin ke ah telat malaikatnya minggat kesuwen kok aduh ke kanji Nabi Muhammad kaya ngono ya Amin ke ya wes aku itu kok aku muni kok Bagaimana cara kita membaca solawat? Bapak Ibu rahimakumullah. Solawat itu jenisnya ada dua. Solawat maksurat dan solawat ghairu maksurat. Ini yang kemudian sering orang salah pahami. Padahal apa? Peristiwa Isra Mi'raj inilah kemudian Allah mengatakan yang hari ini sangat terkenal dalilnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Coba anda lihat. Allah perintahkan solat, tetapi Allah tidak mencontohkan solat. Allah perintahkan haji, Allah tidak mencontohkan bagaimana ibadah haji. Allah perintahkan zakat, Allah tidak contohkan bagaimana berzakat itu. Tetapi ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat, disitulah Allah mencontohkan bagaimana bersolawat kepada kita. Kenapa? Karena begitu mulianya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi gue cara caranya ini pun diajari kali Allah Subhanahu Wa Taala. Solawat niku dibagi kali. Satu solawat maksurat, nomor dua ghairu maksurat. Apa itu solawat maksurat? Solawat yang ada di dalam solat Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kula mboten nganggo sayyidina Gus, ya karepmu rapopo wong cangkem-cangkemmu dhewe. Wong Jatirejo wis rasah ribut sing nganggo sayyidina karo ora. Kabeh niate padha, kabeh duwe dalil dhewe-dhewe. Gus Miftah nganggo sayyidina napa mboten? Yen kula nganggo sayyidina mergo ikraman wa takdiman kalian Kanjeng Nabi. Soalnya apa? Kula niku lak nyeluk Kanjeng Nabi nganggo Muhammad tanpa Sayyidina niku seolah-olah jangkar. Wong dalu menika kerawan Pak Kasdim mawon, pembawa acara mengatakan yang terhormat Pak Kasdim. Enten Pak Lurah mawon, yang terhormat Pak Lurah. Enten tukang sunat mawon, yang terhormat tukang ngetok titit niku nganggo yang terhormat. Apa meneh kalian Kanjeng Nabi Muhammad masa awake dhewe jangkar mboten pantes? Wong karo wong keraton niku lho, subhanallah gelare coba dilihat. Sinten menika KGPH Hadi Winoto, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo. Sinten menika GBPH Gusti Bendoro Pangeran Haryo. Sinten menika KRMT Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Niku nyuwun sewu mung kalih tiang keraton. Napa meneh kalih Kanjeng Nabi? Sinten menika KPRT whiskey. Napa niku KPRT? Keparat umpamane. Jajal subhanallah. Eh, Ayo nah, iya, nek aku bapakne basa. Pak RT. Apa kowe Kak nah, Kandeng rodok tengi. Wah, mboten. Apa? <laughs> Ora, iki beda iki. KSM. Kiai Senggol Modot. Iya. Aku sudah ingin. <laughs> Niku kalih makhluknya Allah yang biasa. Bagaimana dengan kancing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba kalau bapak ibu pengajian di Jawa Timur, begitu ngaturi kiai munggah panggung, acara selanjutnya mau idul asanah yang akan disampaikan oleh Sohibul Fadilah wal Karomah. Menawi bocah-bocah ABSC, bocah-bocah Laskar Jogja, Sohibul Fadilah wal Karomah wal Maksiyah umpamane. Niku nganggo doa banget bagaimana dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Moso awake edwin jangkar Allahumma sholli ala Muhammad tapi jenengan sing orang nganggo sayidina mesti jenengan duit dalil dewi yora popo wes rausah ribut Kulo tahu diskusi kali Pak Amin Rais Kulo kali Pak Amin Rais niki sami sami-sami prof Nopo bedone Amin Rais profesor Kulo provokator kita mengatakan apa Wong NO karo Muhammadiyah itu sama-sama bid'ah, bedane siji. lah wong NO kuwi bid'ah ziyadah, nambah-nambahi yen wong Muhammadiyah niku nukson, ngurang-ngurangi. Contohnya, Allahumma sholli ala sayyidina, nambahi sayyidina. Wong Muhammad eh wong Muhammadiyah tanpa sayyidina siji nambahi siji ngurangi mila kula matur wong NU Muhammadiyah niku bedane siji sing siji Mbah Min sing siji Mbah Plus lah wong NU niku Mbah Plus wong Muhammadiyah Mbah Min contoh Membaca Fatihah bagi orang Muhammadiyah mengaminkannya itu hanya Fatihah di dalam sholat. Di luar sholat tidak menggunakan amin. Waladolin tanpa amin. Wong NO nyuwun sewu. Baik di dalam dan di luar sholat itu menggunakan amin. Tapi yono. Fatihah oh wani ngamini. Sopo? Hanafi anaknya Pak Amin. Khairil maghdubi alaihim waladhalin. Bapakku. Nah. Dadolan kulaan kowe. Ah, tumbak cucuan. tumbak cucuan. Itu Gus. <laughs> Kowe njaluknya tak kayak siji, ya siji-siji. Besok pengen diwene degan tanpa jaluk, gampang kowe modar ning kuburan biasanya diwene degan siji. Delok ae. 老爷们，我收听。Apa oh, iya, ya. karepe? Apa karepe? cekat-cekat kan ah. Ayo ora Ayo iso wae mbokmu ya motok e. Motok ki Gus. Oh ayu. <clears throat> Motok. Motok niku Kula anggen kula anu ayu niku petuk. Berarti mbokmu petuk, mbokmu. Ya Mila jadi ini Oh, aku berarti anak ya petok. Jadi ya. nyuwun sewu, kalau kemudian satu pakai Sayyidina, satu tidak, nggak ada masalah. Satu nambahi nganggo tahlilan, satu ngurangi tanpa tahlilan, ya ora apa-apa. Satu bar salat salaman, sejenis bar salat ora salaman ya ora apa-apa. Ning ora usah kemaki, ora usah gaya. Kula nate Pak Kasdim Jumatan ning UGM. Rampung salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tanganku tak tungke ditamplek. Salaman gitu Haram. Ya Allah, kula kaget. Wong kok cangkeme atose kaya ngene aku. Kula metu salat takoni karo jamaah, Gus, mau nopo tangan ditamplek? Kula ajak salaman. Lah nopo kok ditamplek jarene haram? Saya janjane bar salat salaman niku angsal napa mboten? Oleh ana dalile, ana hadis napa ayat? Hadis. Napa hadise? Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufira lahum qabla ayyatafarraqa. Tidaklah dua orang Islam bertemu kemudian saling berjabat tangan, tidaklah Allah akan mengampuni dosa-dosanya sampai mereka berpisah. Artinya apa? Bar salat salaman kuwi oleh. Takoni jamaah, berarti yang salah Gus, oleh jangankan bar salat salaman, bar salat ngising we oleh kok ngopo. Wong rampung sholat kok. Wong basar pendiri pendiriannya oleh kok. Sampingku gini, umpamane rabies. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. oleh wong rampung sholat. Nah, masalah. Yang tidak boleh itu salaman di dalam sholat. Gimana pak betul? Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak Lurah teko monggo Pak Lurah. Kuwi wong peko. Lah bar salat rapopo. Kadang-kadang awake dhewe ngono dadi masalah kok. Salamane ditamplek. Ya Allah kaya api-api. Oh. Padahal ya dhewe-dhewe lah ya kabeh duwe dasar nggih. salaman karemu ora ya karepmu ning aja aja namplek tangane wong liya begitu jenengan salaman niate silaturahmi siji dawa umure loro murah rezekine kok ana wong salaman mok tamplek kuwi nglarake atine kuwi padha karo jenengan dolimi wong liya kok ngono Aku bar salat nambahi wiritan dawa aku ora ya ora apa wong sing wiritan dawa kuwi apal wiritan sing ora maca wong cangkeme ora apal ya ora apa Kaya sih kelasnya mat kau lamcing, kau mata kau salam plencing. Pak jenengan pengen delok bapak cangkeme karo anak namung niki. Delok iya. rencana ya paling kurang dino berdoa rusak paling oh, tapi iso kaya rabias kaya wis ki mlebu surga ki iso wong sing ning donya ora ngrokok saiki ning surga ngrokok Aku ning donya ora ngerokok ndelah dilebokke surga karo malaikat. Aku bingung arepe ngerokok, ana rokok ora ana geni. Akhirnya aku kelingan rabies. Rabies nendi? Teng neraka Gus tulung rabies digawa ning surga kon gawake mawa. Akhire rabies metu saka neraka mlebu surga gawake kula mawa supaya kula ngerokok ning nggih niku kula ning surga nikmat rabies tetep nyekeli mawa terus. Iya. Aku jadi kelingan lho Mas Raffi yes. Ono wong rokok. jadi ono wong terlui tersat dengan alas le. Ketemu jin. Akhirnya mergo jin iki kita koni. "Hei, weh, Wong telu jalu opo wae tak turuti." opo ya tak turuti? Sing si tak koni, Sing si cio jadi contoh. Wah senengane apa? Kulo senengane wong wedok, tak rabe, karo wong papat. Uh, langsung papat. Ora nafsu, ora Tapi ya berarti lagu sumpit kebeneran. Akhirnya nopo pak, Rabi langsung papat lebok ke kamar limang tahun. Sing nomor loro. Kue senenganmu apa? Kula senengane kaya rabies. Apa? Dabuk. Ya, lebok ke kamar diwenehi botol limang tahun. Hmm. Kita nomor loro rabies kita iki. Sing nomor telu, takoni. Kowe nomor telu. Aku la wong NO. Apa senenganmu? Ngerokok. Lah apa hubungannya no? karo ngerokok? Lah nggih, NO niku lak nunut udut. Oh ya. Wong no ngerokok mawon duwe dalil kok. Napa dalile? Ni'matul udud ba'da dahar. Subhanallah. <laughs> Ah, santri kue malah pujian sing sapa wonge bar mangan orang rokok padha karo wong sing ora cewek akhirnya apa pak sing seneng rokok lebok ke kamar dikai rokok berkarung-karung limang tahun bar limang tahun kamarnya dibuka karo jin sing seneng karo wedok rabi papat metu kok kamar kewer-kewer oh, papat limang tahun raleren sih lojot. locot Nomor loro rabies tok ke sangka kamare seneng mabuk. Begitu tok ke, Alah ndasin jungkel jungkel. Soalnya nopo mabuk limang tahun. Bahasan sing seneng rokok lawangnya dibuka metu bergas waras sehat walafiat. Jine kaget. Liyane kewer-kewer, sing seneng wedok kewer-kewer, sing seneng mabuk kewer-kewer. Ngopo gue seneng rokok ora kewer-kewer? Wong niki jawab, sing salah awakmu Jen. Lah ngopo salahmu? Ngopo ninggali rokok tapi ra ninggali korek? Oh, Pak. Jadi rai Song Rokok mergo rano korek. Ya Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau sing soal ngoten niku ora usah dipermasalahke, termasuk dinamakan dengan solawat maksurat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, solawat ghairu maksurat apa itu? Solawat yang ada di luar solat. Koyo solawat badar, solawat tibil kulub, solawat tunjina, solawat nariyah, solawat maulid tiba, maulid al-berjanji, solawat simtuduror, dan semuanya. Apakah itu boleh dibaca? Boleh selama diniatkan untuk mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kita tes rabies selawat badar iso apa ora? lawan sae Ini baik. engko aku selawatan kene ini ben joget ya. Oh, uh, iya. eh, senabi wis ki. Yeah. Iya. Tajak selawatan riyin sadurunge kula terangke hikmah Isra wal mi'rod Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta dulu dengan Nabi Muhammad. Insyaallah sesok pinaringan syafaat. Amin Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Eh Allahumma sholli alaihi kok kowe asolole iki ngopo? Kuwi segaan dangdut ya. Oh, kowe ngabari. Musa sholli ala Nabi Muhammad asolole. Sing bener iki. Sing Allahumma sholli alaihi. Salah. Ya, ya selawatan sing paling gampang mawon. Kuwabe esuk bakal mati, mila selawati babakan wong mati mawon nggih. Niku lak selawat lak sone apik, aku selawate yo apik kaya Habib Syekh kae ya. Iki mergo sone bosok yo kaya calas jumung kan aku ora apa-apa. <clears throat> yo malu mung son ra bayaran. Apa meneh tukang ngeson nguyuh ra cewa. Wah, oh, kan ya, Wawan. Lho yo iya, apa-apa ngandalke tentara ya kuwi padha kowe. Mono gue mau lah ngeson ki ya senajan oh, sone elek lah arepe ngeson ya wudu nah. mensone berkah. Jadi eh. eh, lah yang nguyu ora cewek. Malah kaya aku barang ki aku tau ngerti. Jadi gini, ben asine putih nih, Bu. Mas Rabias nih, Ning gara-gara nguyuh ora cewek, malah tutul-tutul ke tiang listrik ndelah ngegron. <laughs> Wah, Lampung ireng gue. Jadi Sallu ala Nabi Muhammad. Selawat badar nggih. Nggih. Mungkin. Wong muni ora iso. Saiki ngajari. Sederek kita sedoyong jalar estriane mlan tuane mlan tuwa mumpung urip padha ilinga golek sangunggo sangulunga mumpung urip padha ilinga golek sangunggo sangulunga sing bengoke banter tak dongake anake perawan mulih rabi oleh kiai amin sing ora bengok mulih anake oleh bojo kaya rabies amin ayo disyukuri kok nah salatullah Habibillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Sing mriki belas ra banter. Mbok bengok-bengok kaya kowe ngonak-ngonakke bojomu kae lho. Sampeyan iki lancang. Lancang piye? ora apa Logis, logis. Jadi kowe iki salahane mesti yo mari catet tenan jujur piye iya, ta diglok ah, melu diglok ngerti niki ronyun ya. sing banter Bu sing banter oke? Sing ora iso minimal jangkeme mangap-mangap. Sapa? Ini ki. Iling ana yen bakal ketimbalan. timbalane ora kena wakilan ora kena wakilan timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa salatullah Salatullah salamullah ala yasin Sandangane diganti putih yen wis budal ora kena mule ora kena mule tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso salatullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin Cucukane ing mlebu guwong guwane ora ana lawange ana lawange turu dhewe rono kancane tanpa bantal tanpa geloso turu dhewe rono kancane tanpa bantal tanpa geloso salatullah Salatullah salamullah Yen wis mati bondo ramelu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sapa sing nemu rabies sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah terakhir mau terakhir selawatnya dikeploi rabies joget ye we nganggur kok ning kene ngopo nah, aku selawat, aku nembang pesan meneh baru selawatan dikeploi awakmu joget jadi kowe yang paling wapi dari semua penampilanmu jogetmu. Hmm, Mm -mm. wong kene ora jogetmu ora menarik. Piye yes, setuju ra? ya wes kowe kowe nembang selawatan aku tak joget. Jenengan mawon Gus. Wah, seneng anu Sabar. musik. sabar lho. ngono nesu. Sabar. Gue sabar sithik, ana tetemuan innallaha ma'asabiri. Artinya apa? Artinya apa? Tegese piye? Tegese wong kuwi janji sabar menjadi kekasih Gusti. Allah. Sabar kuwi ana watese apa? Sabar ya, Cah. Eh, eh. Cah piye? Gus, Cah. Anu yo ya, ngomong-ngomong iki. Sari ya, Gus. Wong oh, rong tahun mondok ning ngene buse kok entuke emang kuwi tok lho kuwi. Eh, ayo alhamdulillah. itu kene menawi mung gluk-gluk. Ora jelas. Awake nah, niki selawatan, mangke ibu-ibu tepuk tangan sing joget Mas Rabies. Setuju Ibu? Rungokno. Setuju lah bayar. Hey, <laughs> hey anu sal <laughs> eh piye carane supaya anake gelem dongake wong tuane bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai dadi kiai kere kere amin ke straniat Pilih pun dia naik jadi kiai apa jadi pelawak kaya rabies? Ya Ya ya. ya. ya, ya, Iya. ya, sama nenek ya, ya. ya, ya, ya, ya, ya, Diamin ya, ya, Sing bandar. bocah cilik diulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek pengajian Uripisan aja mung dolanan ayo sregep nderek selawatan sing banter salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah salat salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Salat Salamullah ala Yasin Salatullah Salamullah ala Toha Rasul Kowe kok emosi ngopo? Sama lah mesakit. Tak Ya sabar. Oh, atus wajan Gus Hmm, ya. dipun lajeng. Lajeng kan. Enggak mriki joget ping telu kok nesu. Sek Gus. Mulai sing Mas ora dilapat. Ya. Bagi mati. Ora yo. Ya. Wuh, eh, kok Eh, tegane diunjuk, tegane diunjuk. Ayo diunjuk sik tegane. Eh, ayo diunjuk. ojo kaya terus ngaku untu lho. Ngelingi untumu itu duwe. Ora duwe apa? itu Bro. Ojo nganggo untu, wis ana sedolane. Wis ana sedolane. Ayo tunjuk, tunjuk, tunjuk. Tunjuk, ayo tunjuk didelokke bareng-bareng. Menika para rawuh anggene barongan nggih. Selalu ala Nabi Muhammad. Paling mikir wong jadir Joko wong kenter-kenter ning panggung kae ngompos. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, apa hikmah Isra Mi'raj malam hari ini yang saya akan saya sampaikan? Tidak banyak, hanya satu hadis. Tapi lak jenengan niki iso paham, insyaallah menika saged akan kula panjenengan sami donya akhirat. Amin. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj, Nabi Muhammad dikawal oleh Jibril Alaihissalam. Setiap kali melihat peristiwa-peristiwa yang ada di langit, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bertanya kepada malaikat Jibril Alaihissalam. Banyak peristiwa-peristiwa yang bisa dilihat. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan kepada dia nikmat-nikmatnya surga dan ditunjukkan kepada dia bagaimana dahsyatnya siksa neraka. Tapi niki mboten kula Saya Sesi niki saya tidak akan membahas niki. Karena nyuwun sewu Isra Mi'raj yang dibahas bisa banyak banget sing kula aturke napa ketika kanjeng nabi munggah numpak buruk sing nangis niku wau mergo kangane kali kanjeng nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh seorang perempuan tua, nenek, kempot, peyot, ompong. Tapi nolong nyuwun saya, aku ngomong ompong ran dulu kowe aku. Iki nenek bukan kakek. Uh lancang Ketika naik ke atas, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seorang perempuan tua yang sudah nenek-nenek, kempot, rambutnya sudah putih, nganggo kacamata, ngarepe ono degane. Aku ora ana degan. Iki degan apa? Eh, eh, Ayo ya kok iki degan wae kok lancang. Oh menang lagi ya, aku ngopo gitu karo kono kok. Wong sing jelas iki tegas. Lah iya. kan aku ning kene ndelenge guse. Lah iya, sapi ra Sing sapi sapa? Kulo ngomong mengirim. Iya to. Iya. Nek yen ning arep. Iya, ning sing sopan sing Lah iya. Awak dhewe wong Islam. Lah iya. Kaya ngendikane Gusti. Wong kuwi kudu lembah mana? Duwe tata krama. Lah iya. Oh, Wedus. Kon delok aku. Kon delok aku. ulangi, ulangi, ulangi, ulangi, ulangi, ulangi, ulangi. wong kuwi kudu duwe tata krama. Heeh. Coba santo. Sila kudu nah. kuwi unggah duwe wong Jawa, meneh wong Islam. Islam. Ah. Iya. Ora ngerti eh, rumah samu apa ya? Lah piye su? Piye su? Akhirnya apa? Melihat perempuan ini sudah tua, kempot, ompong, peyot, tapi dia berdandan layaknya seorang perempuan muda. Wis tua tapi nyuwun sewu nganggo wedak kandel lipstikan. Semuanya dihiasi wajahnya sehingga apa? Seolah-olah menjadi daya tarik bagi yang melihatnya. Tapi nyuwun sewu dasare wong tua karena sudah kempot, karena sudah peyot, karena sudah ompong, senajan to nganggo wedak FIFA nomor papat tetep mawon ketok tua. apa saya mau ayo Akhirnya apa? Perempuan ini memanggil-manggil nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halumma ya Muhammad halumma ya Muhammad halumma ya Muhammad niku nyuwun sewu begitu dicelok-celok kali perempuan ini kanjeng Nabi sama sekali tidak menggubriskannya tidak menghiraukannya kanjeng Nabi tetap jalan dengan buruk dan dikawal oleh malaikat Jibril artinya apa? kanjeng Nabi tidak berhenti atas panggilan perempuan ini sesaat kemudian kanjeng Nabi Muhammad takon karo malaikat Jibril bril bril opomat wong wedok kuwi mau sopo sing nyeluk aku halumma ya Muhammad kesini sebentar ya Muhammad mandek rene ya Muhammad Kenapa dia mau manggil saya wahai Jibril? Seorang perempuan tua tetapi berdandan seperti anak muda. Apa jawaban malaikat Jibril alaihissalam? Muhammad, dunia ini sudah tua Muhammad. Dunia yang kamu tempati dengan umatmu itu sudah tua Muhammad. Sebentar lagi akan kiamat Muhammad. Sebagaimana gambaran perempuan itu tadi. Syukurlah Muhammad ketika engkau dipanggil oleh perempuan itu kamu tidak berhenti Muhammad kalau seandainya engkau berhenti menghampiri panggilan perempuan itu, niscaya umatmu akan menjadi penghamba dunia, niscaya umatmu akan mencintai dunia dan seisinya. Untung kamu tidak berhenti, wahai Muhammad. Apa yang pengen saya sampaikan dari hadis ini, Bapak Ibu rahimakumullah. Konco-konco Laskar Jogja, konco-konco BSC, Bapak Ibu Jatirejo, nopo singkulatur ki aturke. nini kimbun tuwo digambarkan seperti perempuan tadi yang sudah peot ompong dan perot tapi nyuwun sewu dunia semakin tua tetapi rasa cinta kita terhadap dunia semakin menggila ingat besok kita di akhirat tidak akan pernah ditanya di mana kau bekerja di dunia tetapi besok kita akan ditanya apa yang kamu kerjakan ketika di dunia Hei. Eh. Kok jenengan denger-denger ngopo? Ini dunianya semakin tua, tapi begitu banyak semakin banyak orang cinta dengan dunia sehingga apa? Mereka mencari dunia dengan menghalalkan semua cara sing penting oleh sing penting iso ngesaki Nah, Nauzubillahi min dalik. Padahal Gus Miftah sering matur, bayi lahir niku tangane gegem, wong mati niku tangane begar. Nopo bayi lahir tangan yang gegem karena seolah-olah pengen menggenggam dunia seisinya. Kabeh karepe dipek, HP digenggem, omah digenggem, mobil digenggem, emas digenggem, bojone tanggane. Allahumma amin. Kok diaminin? Allah, Allah sing Wong gegem bojone tanggane kok kowe Allahumma amin iki kepiye? Oh. Tapi sak kuat-kuate awake dhewe genggem donya nyuwun sewu, semua orang mati tangane begar. Ora ana wong mati tangane gegem kecuali mantan petinju sing mati ning ring tinju. Semuanya tangane begar. Maksudnya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Sekuat apapun kita menggenggam dunia, begitu kita mati semuanya akan kita lepas. Pangkat dan jabatan yang ada di pundakmu akan kamu lepas. Pangkat jabatan yang kamu perebutkan selama lima tahun sekali akan kamu lepas. Titel pelawak akan kamu lepas, titel kiai akan kamu lepas. titel panglima laskar Jogja akan dilepas. Semuanya termasuk harta dunia yang kita miliki, rumah lepas, mobil lepas, istri lepas. Maka kita diingatkan dengan sebuah syair. Apa syairnya? Senajan berbondo-bondo, morine mung sarung ombo. Anak bojo moro tuo yen wis ngurup banjur lungo. Semuanya akan kita lepas. Yang menjadi persoalan apa? Hidup ini tidak lama. Durasinya hanya antara gegem dan begar. Durasinya antara adan dan ikomat. Durasinya hanya antara adan dan sholat. Adan karo sholat niku mboten suwe. Paling polmong limolas menit bar diadani langsung dikomati. Orang hidup itu durasinya hanya antara adan dan komat. Milan jenengan nyuwun sewu Orang hidup durasinya hanya antara adzan dan sholat. Bayi lahir diadani Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong mati disolati. Ora suwe paling poli molas menit apa meneh solat maghrib biasane baradan langsung komat. Yang menjadi persoalan apa? Durasi kita tidak panjang. Kenapa tidak pernah kita manfaatkan untuk ketemu dengan Tuhan? Maka sholatlah segera di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Di belakang imam itu namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Apa saat ini kita contoh kemauan sholat jenazah, kulo tak sholat, rabies nengarap ngarep kulo. ora apa-apa bangane urip ya mejo ya, ya mendring kowe kok. Ah, mendring yo. Ya. Mendring yo ya, makane cangkemmu. Nah, gusar mesti ngomong. Ampun, Gus. Santai. Mati kuwi rahasiane Gusti Allah. Ora mesti sing tuwa mati dhisik, sing nom keri. Milo senajan to kula luwih nom daripada Mas Rabies Rabies luwih tua daripada kula bisa jadi sing mudar Rabies dhisik iya to eh boten boten batal batal Ramati kuwi rahasiane no telu rabies nomor siji rahasia waktu. Waktune kapan rono sing ngerti. Awan pantas, bengi pantas sore pantas isuk pantas Nomor loro rahasia cara-carane kepiye rono sing ngerti. Ana sing nembe nglawak ning panggung mati keseleken mik ya ana. Ana wong nunggu sound system kesetrum mati ya ana. Ana wong nyuting keleken matane ya ana mati. Carane rono sing ngerti. Tabrakan motor ya ana. Ning ra kiai nembe ngaji mati. Ora oh, ono. Soal lak kiai mati sapa sing ngaji? Rabias ora mungkin cangkem asu kok ngaji ora ya mungkin. Walah nesu, nesu. Ngono ngambek. Sorry, sorry. Ngopo catap. Lah iki lara tenan ketatap kok. Usai lo. Mbok ora medeni to, Rahasia coro, rahasia coro. Nggih. Nomor telur rahasia tempat. tempat teng pundi Orang ana sing ngerti apa rabies ki omahe Gito Gati matine mesti teng jalan Gito Gati orang mesti rabies omahe jalan Gito Gati iso bisa jadi matine ning sarkem umpamane Orang ana sing ngerti Orang ana sing ngerti kok Maksude ning sarkem pas melu Gus Miftah ngaji. Apa Gus Miftah niku wong kalasan mesti nih teng kalasan orang mesti kula wong kalasan bisa jadi mati matine ning Madinah nih oh ana saya ngerti. jadi aku ning Madinah gue ning sarkem. Yes. Bedo dinomo. Tunggu dino ya apa? Allah. sekarang wong kuwi nek ape kudu nglakoni bosoke dhisik. Iya, nah, nek aku wingi-wingi wis aku bareng wis ning ngene Alhamdulillah. Pondok kan aku tertib saiki. Iya, iya. sithik alon-alon. Alon-alon aku dipaksake. Wow, modar sampean mboten. Hei. Kok modar sampean iki piye maksude? Modar kowe. Aku ora Pokoknya rabies nakal yo nakal, ndablok yo pangerane pangerane kayaknya gue terus sih gue kadang-kadang malah karo pangeran gue diceluk karo tukang adan yura mangkat diceluk karo tukang kasih bondomu kan yura mangkat akhirnya pangeran jengkel akhirnya diceluk karo Israel innalillahi Oh, gitu. Artinya. Artinya. Oh Ibrahim Akumullah. Ini dunia sudah semakin tua, tetapi kita semakin jauh dari yang maha kuasa. Waktu tidak pernah kita manfaatkan untuk menghadap kepadanya Bahkan panggilan adan pun tidak kita hiraukannya Awahi diri saya nyuwun sewu rumongso bunga Di kolom rumu lagu jalan goyang senang seneng ketika mendengarkan lagunya sayang via valen Tetapi senantiasa susah ketika mendengarkan panggilan adan Berarti orang sing salah kalau baikmu ono sing salah karo atimu. Adan itu bukan kita memanggil Tuhan, tetapi Tuhan yang memanggil kita. Maka nyuwun sewu keindahan yang paling tinggi bagi umat Islam itu adalah bukan lagu jaran goyang, bukan lagu sayang, bukan lagu apapun, tetapi panggilan yang paling indah itu adalah suara adzan. Maka hanya orang gila yang membandingkan antara suara kidong dengan suara adzan. Padahal di dalam hadis Bukhari disebutkan, Ida nudiya lis-shalah Ketika adan dikumandangkan, setan lari, berlari-lari, terkentut-kentut. Tegese apa? Sing ora seneng suara adan niku berarti bolone setan. Setan Aku apa muntah nguntah tisu? Eh, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita maksimalkan peringatan Isra Miraj ini dengan mengembalikan semuanya terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Begitu adzan itu dikumandangkan, bukan kita yang memanggil Tuhan. Maka nyuwun sewu, bukan kemudian kita menggunakan speaker karena Tuhan itu jauh kita panggil menggunakan speaker. Salah, karena hakikat adzan itu adalah bukan kita memanggil Allah, tetapi Allah yang memanggil Saniki ku ape diwalik-walik. Adan jarene nyeluk Gusti Allah. Salah. Suara adan kalah karo suara kidung. Nyuwun sewu, salah. Jilbab kalah karo konde. Salah. Sak ngerti kula sing nganggo konde niku namung mak Berarti nyuwun sewu, sing ora seneng jilbab tapi seneng karo konde, berarti anak buai mak Gampang mawon saniki. Maka ketika adzan dikumandangkan, di situ Allah mengatakan, di situ Allah ingin memberitahukan kepada kita, hari ini kau kupanggil hanya untuk sholat. Ketika kamu tidak menghiraukannya, siap-siap kupanggil dengan pembantuku para malaikat pencabut nyawa. Waspadalah, waspadalah. Milo jati Rejo kalau peringatan Isra Mi'raj ini pengen dikatakan berhasil, sudah tidak ada lagi orang yang cuek akan adan. Tidak ada lagi orang yang susah ketika mendengarkan adan. oh kaya wawan benjo rungok ke adan pas nunggu rental mobil. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabannya apa? Adan menang Wah, suwe. Eh. Siapa? Benjo. Ayo benar. Ya. Oleh ngono tak siap dhewe. Ora Kan langsung munggah ngene. Sapa? Sapa? Ya niki omong-omong. <laughs> Alhamdulillah. Begitu Allah Akbar Allah Akbar. Bayangkan kalau adan itu kiranya dikumandangkan kepada kita ketika kita sudah dibujurkan menghadap ke kiblat Ketika kepala kita di utara, kaki kita di selatan, sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Saat itu mbah kaum sebelum menguburkan kita mengucapkan kalimat adan. Ya Allah, sudah terlambat segala-galanya. Maka nyuwun sewu, orang-orang yang susah mendengarkan adan. Begitu masuk liang lahat dan dikumandangkan adan di atas telinganya. Itu merupakan awal dari semua musibah yang akan menimpanya. Na'udzubillahi min maka begitu jenengan kurung dan subuh, salatu khairum minan naum. Itu nyuwun sewu, cara Allah membangunkan kita untuk segera kembali kepadanya. Begitu kamu dibangunkan dengan as-salatu khairum minan naum tidak bangun-bangun, maka Allah berhak untuk tidak membangunkanmu sama sekali. Nauzubillahi min dalik. Rampung. menengo iki tenanan aku meneng itu panggilan istimewa lah kula niku tangi subuh angel banget Gus gampang pasang alarm apa alarme aja mung tuwang-tuwang salah digawe lagu sing medeni alarme dipasang Pawadan subuh setengah lima jam papat pasang alarm. Apa? Digawe lagu. Bila Israel datang memanggil modar wiratangi. Allah. Maka nyuwun saya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau pengajian Isra Mi'raj malam hari ini dianggap berhasil, kita sekalian memakmurkan masjid kita. Jangan pernah tinggalkan dia. Saya khawatir ketika Rasulullah mengatakan akan datang satu zaman di mana masjid akan ditinggalkan oleh umatnya. Al-Quran tinggal mushafnya, Islam tinggal namanya. Saat itulah kedatangan kiamat tinggal tunggu waktunya. Naudzubillahi min dalik. Muga-muga wong sak menimbane kabeh dislametke karo Gusti Allah. Amin. Niki lak kula pengin jenengan kabeh nggih nyelametke kula. Carane pripun pengajiane rampung mawon. Alhamdulillah. Selamat, selamat. Kurang-kurang sone e ngatur-ngatur. Alah, serapopo, moga-moga juragan eson sesuk dadi juragan sugeh, sone apik banget. Amin. Orang mau nganggu bak cilik tapi nganggu kontainer. Amin. Dungo bareng-bareng mugi-mugi selamat kabeh. Selamat rakyate, selamat pemimpine. Selamat rakyate, selamat tentarane, selamat polisine, selamat pelawake. Pelawak niku insyaallah sesuk mlebu surga, ning cangkeme manggon neraka. Masa awak ro tanggung gesek. Ya pegatan. Dungo bareng-bareng ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa lin qada'in al qabul. Al-Fatihah. Ar-Rahmanur Rahim maliki yaumiddin ya karamatullahi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alli baina qulubina ya Allah wa aslih dada bainina wa najina minad dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisa ma dhara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim Allahumma rzuqna istiqamah Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah Allahumma rzuqna ziyaratal makkah wal madinah Allahumma rzuqna dhurriyatan thayyibah Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah Allahumma Allah arzuqna bi alfi alfi quwwah Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Mohon hadirnya insya Allah menjang Akhirus Sanah Teng Pondok tanggal 21 April. Insya Allah kalau tidak ada halangan akan dihadiri oleh Panglima TNI Bapak Marsikal Hadi Cahyanto. Tanggal 21 April Teng Pondok. Wong kene mangkat jadi rejo. Nyewa bis, lara kuat nyewa bis tak ke. Rapopo yen raimu rupa gedek ora popo Wong kene juragan rental leo akeh mobil e ra nyewa.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 Alhamdulillah, Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ustaz Miftah Maulana Habib Rahman karena telah berkenan kami eh, menyampaikan umumnya kepada kita semua semoga kita dapat mengambil ilmu-ilmu yang sudah beliau sampaikan kami dari panitia mengucapkan jazakumullahu khairan kepada kepada jemaah yang telah hadir ke pengajian akbar pada malam hari ini kami ucapkan terima kasih saya selaku MC Memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan iya, di hati Bapak dan Ibu sekalian. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Jogja. Sendiri Wes, makasih Mas Rizky. Nah, Goblok Pak, apa Roma? Nah. Mas Rabies. Ya. Yang selalu ketemu ini. ini, Mbak. Itu Panglima, saya duluan, Panglima langsung gini papan nih. Ya. Iya, aku mau lah bisa. Wisan. Oh iya, ini Panglima ya. Sudah mampir ini, Don. Ya, nih? Ya, Siapa? Nih, bocah-bocah muda akhir zaman, ini lu gini. Panglima. Boleh? Terima Gus. Bocah-bocah akhir zaman diajak. Iya, iya. Iya, iya. Pak Bram, iya. ya, ya. Abang langsung kan? Ah? Aku langsung. Oh, gitu. Pak Bram. Mas Bram. Mas Bram saya pegang ini nggak bisa salaman ya. Oh, siap. Siap, siap. Mas Rida, Mas Rida, ininya apa? Tadi anunya Mas Anu. Tas, tas, tas, tas. Masih di sana. Iya sama Mas apa? Saya uh, lupa saya namanya. Tasbek, tasbek. Mas Nick di mana? Di, di belakang sama yang pakai jubah Mas apa? Jubah sekarang lupa ya.